Pertanyaan berikutnya, telah menyebar di kalangan masyarakat penisbatan kepintaran atau kebodohan kepada keturunan. Contoh kalimat yang dinyatakan si fulan pintar nurun dari bapaknya atau ibunya atau neneknya dan lain-lain. Bagaimana pandangan syariah tentang hal ini? Ya. Pertama, kalau itu benar ya, bahwasannya keturunan itu merupakan faktor yang mempengaruhi kepintaran dan kebodohan seseorang, maka perkataan itu insyaallah tidak mengapa. Insyaallah taala itu tidak mengapa sepanjang orang yang mengatakannya tidak meyakini bahwa itu adalah pemberian dari uh, dari nenek moyangnya, ya. Itu tetapi dia tetap meyakini itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun jika itu tidak benar, maka itu termasuk syirik kecil, ya, sebab dia menetapkan sebab ya, menetapkan sesuatu sebagai sebab yang tidak ditetapkan eh, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau itu memang benar terbukti secara ilmiah bahwasannya keturunan uh, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan seseorang itu tidak mengapa insyaallah taala sepanjang seorang meyakini kepintaran itu maupun kebodohan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya.